Allah menciptakan untuk surga penduduknya dan Allah menciptakan untuk neraka penduduknya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins. Dan sungguh kami sudah persiapkan untuk jahannam sekian banyak jin dan manusia. Persiapkan untuk jahannam, artinya sudah diciptakan untuk penduduk neraka. dan juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah SAW bertakziah ketika orang Ansar ada yang kehilangan anaknya atau meninggal anaknya ketika Aisyah berkata <clears throat> tuba usfur min asafiril jannah selamat berbahagialah anakmu akan menjadi burung-burung surga. Ternyata Rasulullah SAW menegurnya dan berkata, Allah ghairi ya Aisyah?" Apakah tidak selain itu ya Aisyah? Hadis akhrajahu Muslimun fi sahihi wa Abu Dawud wa Nasai rahimahumullah. Dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, awa ghairi dzalika ya Aisyah. Atau awa ghairi dzaliki ya Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Artinya diucapkan apakah tidak kalimat yang lain? Masalahnya ketika Aisyah menyatakan tuba lihada hadza usfurun min awsafiril jannah. Selamat buat anak ini menjadi burung dari burung-burung surga. Artinya memastikan kalau saja ucapannya harapan, mungkin tidak ditegur. Mudah-mudahan akan menjadi burung-burung atau kalimat yang seperti itu. Maka Nabi menyatakan, Ya Aisyah, Inna Allah khalaqa lil jannati ahlan wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wahai Aisyah, Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan untuk surga penduduknya, orang-orangnya. Padahal mereka dalam keadaan masih di punggung bapak-bapak mereka. Masih calon nasama. Masih calon manusia. Masih ada di punggung Adam. Allah sudah tentukan. Ini untuk surga, ini untuk neraka. Wa khalaqa ahlan. Allah juga sudah menciptakan untuk neraka orang-orangnya khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Diciptakan untuk neraka dalam keadaan mereka masih ada di punggung bapak-bapak mereka. Hadis sahih. akhrajah Muslimun fi sahih wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an إنا خلقنا الإنسان min نطفة أمشاج nabtanihi فجعلناه سميعا بصيرا Sungguh kami telah menciptakan manusia dari nutfah. Amsyaj yang bercampur. Nabdalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami uji. Kami jadikan mereka mendengar dan melihat inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura kata Allah dalam ayat berikutnya dan kami sudah memberikan petunjuk pada keduanya atau pada dia jalannya apakah menjadi syakiran atau menjadi kafura imma syakiran wa imma kafura Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur nikmat? Mana hadaina al-murad bihi atau al-murad biha hidayatul ammah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya bahwa kalimat hidayah inna hadainahu dan kami beri petunjuk dia ima bersyukur wa ima kufur maknanya hidayah ammah Wa amma minha al-hidayatul madkura fi qawlihi ta'ala. Dan lebih umum lagi, apa yang Allah sebutkan dalam ayat lain? Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Yang kami berikan masing-masing penciptaannya dan kami beri petunjuk. Ini bukan hidayah khasah, diberi hidayah ke dalam Islam atau diberi hidayah ke dalam jalan yang lurus, bukan. Apalagi pada ayat tadi disebutkan, "Inna hadainahu sabila." Kami tunjuki jalannya imma syakiran wa imma kafura. Kalau hidayah yang khasah hanya satu, yaitu hidayah ke dalam Islam ke dalam jalan yang lurus, ke dalam keselamatan, hidayah menuju surga, kan begitu. Itu hidayah yang khusus. Yang kita minta setiap salat, ihdina al mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Tetapi ini bukan itu. Ayat ini bukan mengenai hidayah yang itu. Ini maknanya Allah sudah tunjuki masing-masing jalannya dengan takdir. Kamu akan menjalani jalan syakir, kamu akan menjalani jalan kafir. Qadar Allah wa masya'a fa'al. Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maka ini barakallahu fikum berbicara tentang penciptaan. Makanya dikatakan lebih khusus lagi pada ayat berikutnya, Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian Allah tunjuki dia. Kalau maknanya Allah tunjuki ke jalan yang lurus, maka berarti nggak ada yang kafir seluruh manusia. Setiap manusia ditunjuki oleh Allah Taala jalannya. Kalau semua dapat hidayah, ya nggak ada orang kafir. Bukan itu maknanya. Maknanya masing-masing ditunjukkan secara takdir kamu ke sana, kamu ke sini. Kamu ditakdirkan jalan ke sini, kamu ditakdirkan jalan ke sana. Maka dikatakan wahadainahun najdain. Kami tentukan dua jalan maka lebih tepat maknanya adalah kami tentukan dengan takdir dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia jadi syakir atau jadi kafur? Kami berikan penciptaannya dan kami tentukan jalannya. Kamu akan ke sana, kamu akan kemari. Ini adalah ditafsirkan dengan hadis tadi. Khalaqalil jannati ahlan wa khalaqal linnari ahlan. Allah sudah menciptakan untuk surga orang-orangnya dan sudah menciptakan untuk neraka orang-orangnya. Rufi' qalam wa jaffat as-suhuf. Rufi' al-qalam wa jaffat as-suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah kering. Tintanya telah kering, sudah tidak bisa berubah lagi la yaruddul qada illa doa. Tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Dan kata para ulama, doamu pun sudah ditakdirkan. Engkau akan berdoa begini, maka akan begini. Kau muslimin yang saya hormati. Fal mawujudat nawa'an. Maka semua yang ada di alam semesta ini dua jenis. Ahaduhuma musakharun bitab'ihi Salah satunya jenis pertama adalah yang sudah ditentukan dalam arti yang sudah musakhar bitab'ihi dengan tabiatnya, tidak punya ikhtiar. Allah tentukan peredaran bulan dan matahari, Allah tentukan ini dan itu, Allah tentukan jalannya awan, Allah tentukan hujan, semua itu musakhar bitab'ihi. Dijalankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah secara tabiatnya. Itu satu. Wa nau'usani, jenis kedua yang ada di alam ini adalah yang mutaharrikun bi'iradatihi, yang bergerak dengan iradah. Artinya diberikan ikhtiar, diberikan keinginan-keinginan selera kemauan, saya ingin ke sana, saya ingin kemari. Seperti jin dan manusia. Seperti makhluk-makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Fahadal awal lima sakharahu lahu tabi'atan. Adapun yang pertama Allah hada, Allah tunjuki matahari begini jalannya, bulan begini jalannya, Hendaklah langit begini, hendaklah bumi begitu. Ada Allah tunjuki jalan-jalannya bitab'ihi dengan tabiatnya. Adapun asani, adapun jenis kedua hadasani hidayatan iradiyatan tabi'atan li syu'rihi wa ilmihi bima yanfa'uhu wa yadurruh Adapun yang kedua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya ini kehendak makhluk tersebut tabi'atan li syu'urihi mengikuti perasaannya masing-masing mengikuti keinginannya masing-masing mengikuti kemauannya wa ilmihi dan mengikuti ilmunya masing-masing dengan pengetahuan mereka bima yanfa'uhu wa yadurruh dengan apa yang bermanfaat ilmu tentang apa yang bermanfaat baginya ini bermanfaat bagi saya dia kerjakan Bismillah. yang ini bermanfaat bagi saya dia tinggalkan ini Allah hada Allah juga yang memberikan petunjuk bahwa ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Adapun jenis yang kedua ini terbagi menjadi tiga. Jenis yang kedua yang memiliki keinginan, memiliki kehendak. Tetapi ternyata di antara makhluk-makhluk ini yang memiliki naluri dan kehendak ada nau'un la yuridu ilal khair ada satu jenis yang tidak menginginkan kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Walayata'atta minhu iradatan siwa dan tidak memiliki kehendak selain kebaikan. Yaf'aluna ma yu'marun, hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang dinamakan malaikat-malaikat. Wa naw'u tsani jenis yang kedua naw'u la yuridu illa al-khair. Naw'u tsani naw'u la yuridu illa syarr. Jenis kedua jenis yang tidak menginginkan kecuali kejelekan. Wala yata'atta minhu iradatan siwa, Tidak datang padanya keinginan baik dada. Selalu keinginan jelek kasyayatin seperti syaitan-syaitan. Wa naw'un dan satu jenis <laughs> yata'ata minhu al qismain yaitu makhluk yang memiliki kehendak yang baik, memiliki pula kehendak yang jelek. Kadang ingin baik, kadang ingin jelek kal insan seperti manusia dan jin. Thumma ja'alahu satu asnaf. Kemudian manusia ini yang kadang memiliki kehendak baik, kadang memiliki kehendak jelek. Kadang dengan ilmunya dia ingin mengerjakan yang itu, kadang dengan kebodohannya dia malah tidak mengerjakan yang baik. Ini manusia. Dan ternyata ada tiga jenis ada sinfun yang imanuhu wa ma'rifatuhu wa aqluh hawahu wa syahwatah. Jenis pertama, jenis manusia-manusia yang keimanannya, pengetahuannya, ilmunya, dan juga akalnya mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan tarikan-tarikan syahwatnya Manhum siapa mereka? Orang-orang mukmin. Fayaltahiq bil malaikah. Maka mereka digabungkan seperti para malaikat. Artinya bahwa mereka selalu menginginkan kebaikan-kebaikan. Mirip seperti malaikat. Tapi kehebatannya apa? Kehebatannya mereka punya tarikan-tarikan jelek tetapi dalam keadaan dia kalahkan dengan imannya, dia kalahkan dengan ma'rifatullah, dia kalahkan dengan ilmunya tentang jalan kebenaran. Wasinfan aksuhu. Jadi yang kedua sebaliknya. Manusia yang hawa nafsunya, syahwatnya mengalahkan keimanannya, mengalahkan keilmuannya, mengalahkan akalnya, menghalangkan, mengalah, mengalahkan imannya. Naudzubillah. Maka dia diperbudak oleh hawa nafsu. Mereka lah orang-orang kafir, para penentang agama, faulhiqa bisyayatin. Maka mereka digabungkan bersama barisan para syaitan. Karena jenisnya jenis syaitan Yang ketiga sinfan taglibu syahwatuhul bahimah atau bahimiyah aqlahu fayaltahiq bil bahaim. Yang ketiga manusia yang akalnya dikalahkan oleh syahwatnya. Syahwat yang mana? Syahwat al-bahimiyah. Syahwat bahimiyah adalah syahwat haiwaniyah naluri hewan. Yang penting makan kenyang, minum kenyang, kawin, jima, selesai. Tidak peduli halal maupun haram. Nggak peduli apakah itu boleh atau tidak boleh. Nggak peduli apakah dia akan mengorbankan dirinya atau bukan. Nggak peduli apakah itu milik dia atau milik orang lain. Pokoknya apa yang ada di hadapannya, makanya dia makan. Tidak tanya milik siapa. Tidak tanya halal atau haram seperti sapi dan sejenisnya. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Yang penting makannya, minumnya, dan urusan seksualnya. Maka mereka yultahak bil bahaim. Mereka digabungkan dengan jenis binatang ternak. Yang Allah katakan inhum illa kal an'ami balhum awal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Kalau binatang ternak memiliki atau hanya memiliki naluri, tidak mereka paham syariat, nggak paham dan tidak bisa mengerti diajak bicara. Sedangkan manusia tadi yang kayak binatang dia bisa mendengar dan bisa paham ketika engkau bacakan ayat Allah. Ketika engkau, terangkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia bisa paham. Tapi tidak mau. Maka Allah katakan balhum awal. Bahkan mereka lebih rendah dari binatang. Wal maksudu annahu subhanahu a'ta al-wujudaini al-aini wal-ilmi makna dari apa yang disampaikan tadi atau maksud dari apa yang disampaikan tadi pembagian-pembagian tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan berbagai jenis makhluk-makhluk. Ada yang Allah beri petunjuk aini wal ilmi. Allah berikan petunjuknya aini dan ilmi. Allah beri petunjuk dengan takdir kamu baik, kamu jelek. Ada yang Allah beritahu ini yang baik, ini yang jelek. Silakan kamu pilih. Mau yang baik atau mau yang jelek. Ya. Ketika mereka memilih, tidak keluar dari apa yang sudah Allah kehendaki bahwa dia akan memilih ini, dia akan memilih itu. Fakama annahu la mawjuda illa ijadih fala hidayata illa ta'limih وذلك كل من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى sebagaimana tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali dengan diadakan oleh Allah Maka demikian pula fala hidayata illa bita'limih. Maka tidak ada petunjuk kecuali dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana enggak ada makhluk kecuali Allah yang menciptakannya. Bahkan sebagaimana apa yang ada semuanya tidak lain kecuali Allah yang mengadakannya. Demikian pula hidayah. Tidak mungkin ada hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala bita'limihi dengan pengajaran dari Allah dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan subut wahdaniyati, sabitnya keesaan Allah Subhanahu wa taala wa taqiq dan perwujudan rububiyah Allah Subhanahu wa taala nggak akan ada yang lepas dari penciptaan Allah. Enggak ada yang lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipaham bahwa al-jama' bainahuma untuk mengumpulkan antara dua perkara tadi adalah bahwa urusan takdir qada wal qadar itu kekuasaan Allah dan pasti pasti pasti harus kita imani bahwa semua yang ditakdirkan Allah pasti yang terjadi semua yang ditakdirkan Allah itu yang terjadi tanpa kehendak Allah tidak mungkin akan terjadi itu yakini itu pahami itu pelajari imani dalam hati dengan global Adapun rinciannya, apakah saya ditakdirkan begini dan begitu, nggak ada pun seorang yang tahu. Adapun rinciannya, apakah engkau ditakdirkan min ahli nar atau min ahli jannah? Apakah engkau ditakdirkan baik atau buruk? Apakah engkau akan ditakdirkan begini dan begitu? Mendapatkan husnul khatimah atau mendapatkan mendapatkan suul khatimah? Siapa engkau? tahu? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka Hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh meniti jejak hidayah ta'lim dari Allah. Hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh meniti perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Dan berdoalah, berharaplah, bergantunglah kepada Allah, semoga kita termasuk yang diberi taufik, ditakdirkan oleh Allah ke dalam kebaikan sampai matinya dan berdoa pada Allah sabit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub wahai yang membolak-balikan hati tetapkan hati kami di atas jalan yang hak di atas ketaatan kepadamu wa nas'aluka husnal khatimah kami meminta husnal khatimah akhir yang baik mati yang baik ini khadibina azakumullah jangan dipertentangkan antara keduanya Wa qala rahimahullah berkata lagi musannif rahimahullah Faman syaa'a minhum ila al-jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ila an-nari 'adlan minhu Siapa yang Allah kehendaki dia akan masuk surga itu sebagai fadilah kebaikan dari Allah Dan siapa yang Allah kehendaki dia menjadi penduduk neraka. Dan itu dengan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhir ucapan musannif Abu Ja'far al-Tahawi. Kata Ibn Abdul Aziz, Mimma yajib an yu'lam. Mana ucapan beliau ini? Bahwa mimma yajib an yu'lam, termasuk apa yang wajib diketahui. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghalangi pahala bagi seseorang kecuali jika terhalang oleh sebab-sebabnya atau ketika sebab-sebabnya terhalang wa huwal amalu saleh yaitu amal saleh Allah tidak menghalangi pahala kecuali kalau sebab-sebabnya terhalang maka Allah menghalangi pahala apa sebab-sebab pahala? Amal saleh. Dan itu saya ke dalam Al-Quran berkali-kali. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا Siapa yang beramal dari amalan-amalan yang saleh dalam keadaan dia beriman, maka tidak akan dikhawatirkan baginya untuk diperlakukan secara curang atau diperlakukan secara zalim, tidak adil dan khawatir. Tidak akan. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid kata Allah. Aku tidak akan mendalimi hamba-hambaku. Kalau dia beriman dan beramal saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kepadanya bahwa dia min ahli jannah dia akan memberikan pahalanya bahwa mukmin kalau dia mukmin. Allah Maha Adil, jangan khawatir. Jangan berpikir kalau saya beramal soleh, beramal soleh kemudian saya ditakdirkan. Jangan pakai kalau-kalau. Yakinilah Allah Maha Adil. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan keadilan. Wa man ya'mal as salihat wa huwa mu'min, siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, jangan khawatir dizalimi. Jangan khawatir dizalimi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan dinukil pula oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwa seorang ketika mendapatkan su'ul khatimah tiba-tiba di akhir hidupnya kufur, sesat, mati dalam keadaan jelek. Ya. Orang-orang berpikir kasihan ya, orang sudah soleh-soleh tiba-tiba ditakdirkan suul khatimah. Ada berkayum tidak. Ya. Bahwasanya orang itu mendapatkan suul khatimah karena apa yang dia perbuat selama hidupnya yang kalian semua tidak tahu. Kan kalian semua tidak tahu. Allah yang tahu. Sehingga dalam beberapa lafaz haji tentang masalah itu, masalah yang beramal dengan amalan ahli jannah, kemudian sampai sejengkal lagi eh, tiba-tiba berubah menjadi amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dalam beberapa lafaznya disebutkan siapa yang beramal dengan amalan soleh selama hidupnya, fima yabdulinnas. Ada lafaz fima yabdulinnas. Pada apa yang tampak bagi manusia Artinya secara dohirnya soleh, ibadah, puasa, sholat, zakat, dermawan, bersodakoh, fima yabdu lidah. Tetapi ada sesuatu yang manusia tidak tahu. Yang karena sebab itu Allah takdirkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Ini khadirin azakumullah. Yang diucapkan dari Ibn Qayyim rahimahullah dalam Iqatatul Lahafan. Kau muslimin yang saya hormati. Maka jangan khawatir kalau engkau benar-benar ikhlas karena Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang beramal dengan amalan yang sebaliknya. Amalan jelek, amalan ahli nar. Tiba-tiba di akhir hidupnya berubah mendapatkan husnul khatimah. Itu pun kata Ibnu Qayyim rahimahullah karena ada sebab pada dia yang Allah kehendaki. Karena sebab itu maka dia diberi husnul khotimah, diberi hidayah di akhir hidupnya. Sebagaimana beberapa sahabat yang mulia dalam keadaan dia berperang <laughs> berperang melawan muslimin tadinya. Tiba-tiba mendapatkan hidayah dan bagus Islamnya ternyata ada di pada dirinya satu keistimewaan yang Allah kehendaki, satu kebaikan yang Allah kehendaki, dia dapat hidayah. Satu sebab, ada satu sebab yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah. muslim yang mati. Kembali kepada kita. Wa rahimahullah. rahimahullah وكذلك la yu'aqam ahadan illa ba'da husul sababil iqab. Demikian pula Allah tidak akan membalas, nggak akan menimpakan kejelekan azab kepada seseorang kecuali kalau orang itu memiliki sebab-sebab yang pantas untuk diazab. Inilah makna keadilan dari Allah Subhanahu wa taala Fa inna Allah Ta'ala yaqul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu semua bima kasabat aydikum karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, karena sebab perbuatan-perbuatan kalian sendiri wa ya'fu an katsir dan Allah memaafkan sekian banyak yang lain. Yang dibalas baru sedikit. Sekian banyak Allah maafkan. Wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani'. Allah subhanahu wa ta'ala al mu'ti wal mani'. Mu'ti maha memberi, mani' maha menghalangi. Memberi atau tidak memberi itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' Tidak mungkin akan ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi. Dan gak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. La mani'a lima wa la mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya. Ini bukan cuma dibaca tapi diyakini dalam hati. Kalau Allah sudah memberi nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi nggak akan ada yang bisa memberi. Lakin idza manna 'alal insani bil iman wal 'amal salih fala yamna'uhu mujibu dzalika aslan. Tetapi kalau Allah akan memberikan pada manusia keimanan Allah akan memberikan amal saleh, menakdirkan dia beramal saleh, menakdirkan dia beriman, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Bal yu'tihi minas sawab bahkan Allah akan memberikan pahalanya. Wal qurab dan Allah akan berikan perkara-perkara yang mendekatkan kepadanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah akan berikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbetik di benak manusia. Yani Betapa nikmatnya kenikmatan surga, betapa tingginya sehingga tidak pernah dilihat oleh manusia, nggak pernah didengar oleh manusia, nggak pernah terbetik, nggak pernah terbayangkan di benak manusia. Itu karena apa? Allah berikan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib wahai Kalau sebaliknya, kalau Allah menghalangi si fulan tidak mendapatkan hidayah, atau si fulan dalam keadaan ditimpa azab atau si fulan ditimpa begini dan begitu falintifai isababi, maka karena tidak ada sebab-sebabnya yang menyebabkan dia akan selamat maka Allah takdirkan celaka bahwa amal saleh karena tidak ada amal saleh nggak ada iman maka Allah Taala menjauh karena dia tidak mau mendekat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia mendekat sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Kalau dia mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Kalau dia mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Berlari-lari kecil. Ya. Harwalah. Dan itu diriwayatkan. Dalam riwayat yang sahih. Ataituhu harwalah kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi. Demikian ikhwanullah makna ucapan musannif Abu Ja'far al tahawi bahwa kalau Allah memasukkan seorang ke dalam surga itu karena rahmat Allah, karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditimpa azab dalam neraka, maka itu karena sebab perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Kenapa dibedakan? Kenapa tidak berkata ketika masuk surga karena sebab-sebab yang dia kerjakan. Ketika neraka disebutkan karena sebab-sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Mas sebab apa sebabnya? Adam kepada Allah sebagaimana kita bahas dalam kajian akidah itu salaf ashabul hadith bahwa ketika berbicara tentang rahmat Allah pemberian dari Allah, fadilah dari Allah ketika Allah takdirkan dia mendapatkan jannah, maka yang diingat adalah rahmat Allah karena ketika dia beramal saleh, ketika dia beriman, ketika dia mendapatkan jalan yang lurus itu karena taklim dari Allah pengetahuan dari Allah, pelajaran dari Allah, karena Quran yang Allah turunkan, karena Rasul yang Allah utus, semuanya dari Allah. Maka yang diingat-ingat rahmat Allahnya, Jangan yang diingat-ingat karena saya, karena saya. Sudahlah. Kamu katakan Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salih. Tetapi ketika berbicara tentang dia diadab dalam neraka. Allah katakan duku bima kuntum ta'malun. Rasakan akibat perbuatanmu. Karena sebab perbuatanmu. Karena dosa-dosamu karena kebidahan dan kekufuranmu. Jangan kemudian ini kan takdir dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil menakdirkan dengan asbabnya dan musababnya yang kita tahu secara zahir adalah sebab dan musabab. Adapun takdir urusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Rinciannya kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan. Kok bisa kita memilih tetapi tetap dalam takdir Allah itulah kehebatan dan kekuasaan Allah. Sehingga Imam Ahmad menyatakan al-qadaru qudratullah yang namanya takdir memang kekuasaan Allah. Jangan bicara kok bisa, bisa bagi Allah SWT. Silahkan engkau memilih, silahkan engkau mencari, silahkan engkau menghendaki apa yang kau mau. Tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah kehendaki. Dan ketika azab dalam neraka. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu. Kamu yang menginginkannya, kamu yang menjalaninya, kamu yang mencari jalan neraka. Jangan sok menyalahkan takdir ini kan karena takdir ini kan. Karena diberi pilihan oleh Allah. Wahadainahun najdin. Kami berikan tunjukkan dua jalan ini jalan baik ini jalan jelek. Khulidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wala raiba annahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memang tidak ragu lagi memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang ini dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah kamu tahu pasti bahwa kamu ditakdirkan dapat hidayah dan si pelan ditakdirkan tidak dapat hidayah? Wallahu a'lam. Karena hari ini mungkin dia mukmin, besok belum tentu. Sebaliknya mereka yang hari ini kafir, besok belum tahu, mungkin masuk Islam. Berarti kita nggak tahu takdir kita. Naam. Kalau tidak tahu, ya berupaya eh I'malu Beramallah, beramallah, beramallah. Alhamdulillah, demikian ahlus sunnah. Ya. Betul-betul madhab yang tengah di antara Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir dengan alasan ikut syariat. Percuma kalau kita percaya ada takdir. Ngapain kita berusaha katanya. Takdirnya ditolak. Jabriyah sebaliknya. Kita beriman pada takdir. Jadi nggak perlu syariat. Yang mukmin yang kafir sama saja karena itu takdir dari Allah. Semuanya perbuatan Allah. Sesat juga. Kita imani takdir. Dan itu kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Tidak akan lepas dari takdir Allah. Nggak akan lepas dari kehendak Allah satu perkara pun sekecil apapun semua biqadha wa qadar. Semuanya biqadha illa wa qadari. Jadi imani. Tetapi kita beramal dengan apa yang diperintahkan dalam syariat karena memang eh, kita di, tidak diberitahu oleh Allah apa takdir kita besok, maka berusaha masing-masing bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah dan berdoalah merata pada Allah Subhanahu wa taala. Lakin dalika kullu hikmatun minhu wa adlun. Kalaupun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan takdirnya tetapi itu semua di bawah sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala itu semua di bawah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, imanilah bahwa Allah akan menakdirkan dengan adil. Allah akan menakdirkan dengan hikmah. Allah akan menakdirkan dengan seadil-adilnya dan Allah nggak akan membolimi hambanya. Itu harus diimani imani sifat takdir, sifat kehendak Allah dan imani pula sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus kita iman. Kita mengimani bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Iya, dan kita pula mengimani bahwa Allah Maha Adil. Nggak mungkin menakdirkan kecuali dengan keadilan. Ini barakallahu fikum faman'uhu lil asbab allati yal a'malu salihah min hikmatihi wa maka kalau Allah menghalangi sesuatu karena sebab-sebabnya, karena ada sebab-sebab yang Allah ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi seseorang juga karena sebab-sebabnya dan itu hikmatuhu wa adluh. Itulah hikmah Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. amal musabbabatu ba'da wujudi asbabiha fala yamna'uha bihal. Adapun musabbabat <laughs> penyebab-penyebab dan akibat-akibat setelah ada sebab-sebabnya fala yamna'uha bihal idalam takun asbaban ghaira salihah. Adapun semua sebab-sebab Tidak mesti akan mendatangkan akibat sesuai dengan sebabnya. Kecuali kalau sebabnya saleh, salihah. Kecuali kalau asbabnya asbaban salihah. Kalau asbaban ghairu salihah, maka nggak akan menghasilkan apa-apa. imma li fasadin fil amal wa imma li sababin yu'arid mujibuhu wa muqtadahu bisa jadi karena amalannya rusak atau karena ada sebab lain yang menghalanginya ini menjalankan sebab ini menjalankan sebab yang ini Allah takdirkan berhasil yang ini Allah takdirkan gagal padahal menjalani sebab yang sama kemudian orang-orang yang fi qulubihim protes Kenapa Allah takdirkan demikian? Padahal sebabnya sama. Kenapa Allah takdirkan berbeda? Astagfirullah. Kita katakan yakinilah bahwa Allah Maha Adil. Ketika Allah takdirkan dua orang ini ternyata hasilnya berbeda padahal sebabnya sama, pasti ada sesuatu pada mereka ini yang berbeda. Bahir yang kamu lihat mereka sama-sama sholat. Bahir yang kamu lihat mereka sama-sama puasa. Bahir yang kamu lihat mereka sama-sama mempelajari sunnah. Tetapi Allah tahu hati orang ini begini, hati orang ini begitu. Maka yang ini selamat, istiqomah sampai wafatnya. Yang ini ternyata ditakdirkan oleh Allah gelewang. Ya. Tiba-tiba bal, menyimpang. Padahal ilmunya kalau dibandingkan lebih banyak dari yang ini. Yang istiqomah tadi. Ternyata di sini ada kiber, di sini tawadhu, keikhlasan. Ternyata di sini ada sesuatu ujub dan bangga diri, di sini ternyata ada keikhlasan yang bersih, masya Allah. Ini yang kita tidak tahu. Ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun asbabnya asbab yang kita lihat sama, bohirnya. Fima yabdulinnas pada apa yang tampak bagi manusia tetapi pada apa yang tidak tampak bagi manusia itu yang Allah ketahui dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang seseorang yang menjalani sebab yang sama ternyata hasilnya berbeda masing-masing introspeksi dengan dirinya masing-masing melihat dirinya dan hatinya dan bersihkan dirinya dari ujub kiber bangga diri segala macam penyakit-penyakit hati Ikhlaskanlah semua amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. yang Demikianlah masalah qada wal qadar yang sangat berkait dengan sekian bab dari bab-bab aqidah berkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala berkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan iradah Allah asy-syar'iyyah dan juga iradah Allah al-qadariyah.